لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون جعلنا الله وإياكم من المتقين Amin. Allahumma amin. Sahabat, sahabat KSNS. Kecerdasan, spiritual para nabi dan sahabat. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ya salam, asik. <laughs> Sahabat KSNS, kita akan melanjutkan kisah sahabat Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih yang sebelumnya di episode sebelumnya di bagian pertama dan sekarang masuk bagian kedua mengenai kisah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sering mendapat salam dari para malaikat di langit. Allah. Ala huwa Imran bin Hissin. Imran bin Hissin. Ain mim ra alif nun. Bin Hissin ha Sat ya nun. Imran bin Hissin. radhiyallahu taala an huma. Jangan lupa. Kan beliau muslim, ayahnya juga muslim. Nah. Sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa beliau berasal dari suku Bani Khuza'ah. Yang Islam di tahun ketujuh dari kenabian. Eh maaf, tahun ketujuh dari hijrahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di saat perjanjian Hudaybiyah sedang berlang berlangsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه إنه كان توابا jika telah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan pembukaan negeri Makkah. Engkau menyaksikan ya Rasulullah dengan mata kepalamu sendiri. Manusia berbondong-bondong akan masuk dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala maka bertasbihlah kamu kepada Allah. Pujilah Tuhanmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beristighfarlah padanya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Sahabat KSNS, tahun delapan dari hijrahnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesalahan dari Bani Bakar yang dalam naungan orang kafir Mekah telah memutuskan perjanjian Hudaybiyah karena Bani Bakar membunuh suku Khuza'ah yang sedang mengambil air di Watir. Kedatangan suku Khuza'ah ke Madinah mengadukan perihal kezoliman suku Bani Bakar terhadap suku Khuza'ah. Yang mana suku Khuza'ah mereka fi zimmatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada saat perjanjian Hudaybiyah masuk dalam naungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara suku Huza'ah yang Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan berarti perjanjian Hudaybiyah dibatalkan dari pihak orang-orang kafir Mekah sehingga Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya yang jumlahnya sudah ribuan orang untuk menyerang dan menaklukkan orang-orang kafir Mekah dan membebaskan Mekah dari segala bentuk kesyirikan. Setiap suku memegang benderanya masuk ke kota Mekah bersama manusia yang dibanggakannya yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara yang memegang bendera adalah Imran bin Hissin radhiyallahu taala anhuma bendera yang dipegang oleh Imran bin Hissin adalah bendera bagi suku Huza'ah. Jadi pimpinan orang-orang Huza'ah yang masuk ke dalam kota Mekah dipimpin oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan dari Rasulullah, pilihan dari Rasulullah. Ala huwa Imran bin Hussein radhiyallahu taala anhuma sehingga banyak ulama menyatakan dari kejadian Fathu Mekah itulah ketika Imran yang ditunjuk sebagai pemegang bendera suku Khuza'ah menandakan dari semua orang yang berasal dari suku Khuza'ah afdaluhum orang yang paling mulianya di sisi Allah dan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imran bin Hissin radhiyallahu taala anhuma. Sahabat KSNS ada beberapa kelebihan yang ingin saya sampaikan tentang sahabat Nabi yang satu ini. Jangan ganti channel Anda, tetap di KSNS MNC Muslim.